Gelar-gelar yang bentuknya mubalaghah yang berlebih-lebihan yang tidak sepantasnya untuk dinisbahkan kepada makhluk Sebab gelar tersebut tidaklah layak untuk disandang dan dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Malikul Amlak, Raja di Raja, Syahin Syah, dan yang semisalnya. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini di mana beliau memberikan isyarah bahwa yang seperti ini tidak diperbolehkan dan dilarang bagi seorang untuk mendapatkan gelar dan menyandang gelar-gelar yang tidak sepantasnya bagi seorang manusia untuk mendapatkan gelar itu disebabkan karena bukan kedudukan yang semestinya في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دلم صحيح يعني بخاري dan مسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله Sesungguhnya nama yang paling rendah, nama yang paling hina bagi mereka yang diberi nama dengan nama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menamai dirinya sebagai raja di raja. Raja di atas seluruh para raja. La malika illallah padahal tidak ada yang merajai seluruhnya yang sepantasnya untuk menyandang gelar raja di raja itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nah, maka di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penyandangan nama raja di raja dan yang semisalnya ya kaldi di atas seluruh para kaldi yang di dalamnya mengandung al Kesombongan. Kecongkakan di atas seluruh makhluk. Menghilangkan sifat tawadu. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bahkan justru yang nama seperti inilah nama yang paling rendah. Nama yang paling hina. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hinanya suatu menunjukkan Allah tidak meridainya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama membenci pemberian gelar-gelar dengan gelar-gelar yang tidak semestinya disandang oleh seorang manusia. Qala Sufyan berkata Sufyan Ibnu Uyainah mitlu syahan syah seperti syahan syah ini bahasa ajam, bahasa Faris. Nah, yang maknanya adalah Malikul Amlak. Nah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mentakbir dengan bahasa Farisiyah untuk menjelaskan bahwa bukanlah yang dilarang itu hanya Malikul Amlak saja, tapi yang semakna dengan itu walaupun tidak dibahasakan dengan bahasa Arab. Seperti kalau kita ya di Indonesia ya terjemahannya raja di Raja, Ya. Dan seterusnya. Wa fi riwayatin di dalam riwayat yang lain aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu seseorang yang paling Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Al-ghaiz murka, marah. Maka di dalam hadis ini pun menetapkan sifatul ghaib bagi Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bi jalalihi wa laysa kamithlihi syai'un wa samil basir orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang paling dibenci oleh Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat wa akhbathu dan yang paling jahat orang yang paling buruk yaitu orang-orang yang mengagungkan dirinya dengan gelar-gelar seperti ini qauluhu akhna yakni awda awda paling rendah. Sesuatu yang paling hina. Namun banyak dari mereka berusaha untuk mengagungkan diri mereka dengan gelar-gelar seperti ini. Maka hadis ini menjelaskan pada kita tidak bolehnya seorang itu bersikap sombong, congkak, dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mendudukkan seseorang pada kedudukan yang semestinya. Jangan kita terlalu angkat. Sebab yang demikian ini akan menyebabkan orang yang diangkat itu menimbulkan kesombongan dalam dirinya Demikian pula termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Orang yang merasa puas dengan apa yang dia sebenarnya tidak berhak untuk menyandangnya, yang dia tidak diberikan. Seperti seorang yang menggunakan pakaian dua, dua pakaian kedustaan. yakni orang yang kenyang dengan kedustaan maka ini tidak diperbolehkan. Ya, menisbahkan pada seorang dengan nisbah-nisbah padahal dia tidak memiliki itu, tidak sepantasnya. Maka kalau dia yang menisbahkan dirinya sendiri dengan gelar-gelar tersebut, maka ini menunjukkan dan menampakkan sifat kibir, kesombongan. Namun kalau orang lain yang memberikan gelar pada dia sementara dia tidak sepantasnya untuk menerima gelar itu, maka berarti kita menyandarkan sesu sesuatu kepada seorang ya dengan zur, buhtan dan juga akan menimbulkan ria kibr dari yang menyandangnya tersebut. Lalu bagaimana dengan Naam gelar-gelar yang terkadang sebagian di kalangan para ulama mendapatkan gelar tersebut seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Syekhul Islam fil hadis Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah taala Kalaulah yang dimaksudkan di sini dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam secara mutlak yang kita merujuk kepadanya dalam perkara-perkara Islam secara menyeluruh, maka tidak benar. Ya, yang lebih berhak menyandang itu adalah Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala, Umar bin khattab para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Namun terkadang mereka memberikan gelar kepada para ulama dengan Syekhul Islam dalam artian yang khusus yaitu mereka-mereka yang telah melakukan tajdid fiddin memperbaharui agama Allah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala banyak dari kalangan manusia yang telah mematikannya. Nah, maka dari sisi ini mereka menggelari para ulama tersebut dengan gelar Syekhul Islam Demikian pula para ulama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan tanbih dalam hal penggelaran imam pada setiap orang. Ya. Menyebutkan pada seorang imam, imam, imam dan mudah-mudahkan dalam hal ini. Ya. Bahkan terkadang seorang itu bukan seorang yang patut untuk dijadikan sebagai kudwah juga diangkat dan digelari sebagai imam. Imam Hasan al-Banna, Imam Sayyid Qutb, dan seterusnya. Nah, padahal tidak sepantasnya. Apa asar mereka dalam Islam dalam mengembang sunnah Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam? Nah, maka para ulama mengingkari itu. Yang dinamakan imam kalau mereka bisa dijadikan sebagai kudwah. Al-imam seperti al-imam Ahmad bin Hanbal, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim. Naam. kita mengatakan mereka imam. Barakallahu fiqh. Di sini disebutkan oleh pentahkik kitab ini penukilan dari Al-Hafidh Ibnu rahimahullah taala dari kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah sangat bagus sekali untuk kita baca. Pada jilid 12 halaman 43 dalam kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 429 Hijriah abad kelima. Wa fi Ramadhan minha luqiba jalalud daulati as-saljuqi Syahansyah al-Azam. Malikul Muluk bi amril khalifati al-qaim lillah. Di bulan Ramadan. Ya. As-Saljuqi itu diberikan gelar Syahansyah al-Azam. Malikul Muluk. Ya. Dengan perintah dari Khalifah Al-Qaim Lillah pada waktu itu. Wa khataba lahu bidzalika 'alal manabir dan dia pun berkhutbah dan mengumumkan itu di atas mimbar fanafaratil 'ammatu min dzalik maka kaum muslimin orang-orang awam mengingkari hal itu kok dinamakan syahansyah ya wa ramau al khutaba bil ajur lalu mereka melempar para khatib tersebut dengan al ajur Yani kotoran dan semisalnya. Wa waqa'at fitnatun syadidatun bisababi dzalik, maka terjadilah fitnah yang dahsyat dengan sebab itu. Wastaftau al-qudata wal fuqaha fi dzalik, lalu mereka pun meminta fatwa pada para qadhi, para fuqaha فأفتى أبو عبد الله الصميري al أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية maka Abu Abdillah Sumairi pun berfatwa bahwa nama-nama ini tergantung dari niatnya. Waqad qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Allah telah mengutus pada kalian Talut sebagai malik. Allah namakan malik. Wa qala wa kana wara'ahum malik. Allah menisbahkan malik kepada manusia, menunjukkan adanya. Wa idza kana fil ardi mulukun jaza yakuna ba'dhum fawqa ba'dhin wa a'zamu min ba'dhin. Kalaulah di bumi ini boleh seorang itu dinamakan malik, malik yang jamaknya muluk, berarti boleh sebagian mereka itu lebih mulia dari yang lain, sebagiannya lebih agung dari yang lain. Nah, yang paling agung itu dinamakan malikul amlak. Walaysa fi dzalika ma yujibun nakir. Dan tidak ada dalam hal tersebut yang mengharuskan adanya pengingkaran wal mumatsalah bainal khaliq wal makhlukin dan persamaan antara al khaliq dan makhluk. Jadi dari sini antum melihat bahwa di sana ada dari kalangan para ulama yang menyatakan boleh ya, tapi Malikul Amlak yang dimaksud adalah sesuai dengan tingkatannya sebagai manusia. Wa al qadi Abu Tayyib tabari Abu Abu Tayyib tabari menulis anna itlaqa malikil muluk jaiz bahwa menyebutkan secara mutlak malikul muluk boleh dan maknanya malikul mulukil ard raja dirajanya di bumi bukan apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala Wa idza jaza yuqal kafil kufah wa qadil qudah. Jaza yuqala malikal muluk. Kalau boleh dikatakan kafil kufah. Orang ini mencukupi dibandingkan yang lain. Qadil qudah, qadinya di atas qadi yang lain. Maka boleh pula dikatakan malikul muluk. Wa idza kana fil lafzi ma yadullu ala anna al murada bihi malikul mulukil ardh zalati syubha kalau pada lafaz itu ada yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Malikul Muluk dinisbahkan pada bumi di dunia ini maka hilanglah syubhat. Wa minhu qauluhum di antaranya perkataan mereka Allahumma aslihil mulka fayusraful kalamu ilal makhluqin. Aslihil malika perbaikilah sang raja. Maka yang dimaksud adalah makhluk. Demikian pula ad-Damimi Al-Hambali menulis yang seperti itu. Adapun Al-Mawardi ya, pengarang kitab Al-Hawil Kabir Madhab Syafi'i telah dinukilkan dari beliau bahwa beliau membolehkan pula untuk menamakan Malikul Muluk atau Qadil Qudah. Namun yang masyhur dari beliau sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnul Jauzi dan Asy-Syaikh Abu Mansur Ibnu Salah di dalam kitabnya Adabul Mufti bahwa Al-Mawardi melarang yang demikian itu. Dan beliau terus di atas keyakinannya itu. Tidak boleh dinamakan Fadil Qudah, Malikul muruk Padahal Al-Mawardi ini sangat dekat sekali dengan raja yang hidup di zamannya. Ya. Jalalud Daulah. Hmm. Sangat dekat sekali dengan sang raja Jalaluddaulah pada waktu itu. al ini Dan seringnya beliau bolak balik ke tempat Jalaluddaulah. Dan Jalaluddaulah ini besar di sisi apa? Al-Mawardi sangat besar di sisi Jalaluddaulah. Termasuk yang diagungkan wibawanya. Nah, suatu ketika beliau enggan untuk hadir di majelisnya Jalaluddaulah. Sampai Jalaluddaulah berusaha untuk memanggilnya pada hari Id. Nah, maka tatkala Al-Mawardi masuk kepadanya, bertemu dengan Jaldolo sekian lama tidak pernah bertemu karena Al-Mawardi menghindar ya disebabkan karena penamaan tersebut Malikul Muluk maka beliau pun suatu ketika setelah dipanggil maka terpaksa beliau datang dalam keadaan ketakutan jangan sampai Jaldolo akan memberikan hukuman padanya maka tatkala dia pun berhadapan dengan Jalalud Daulah, maka Jalalud Daulah mengatakan padanya, Sungguh aku telah mengetahui bahwa yang mencegah kamu untuk setuju dengan mereka, mereka yang membolehkan hal tersebut, padahal kamu dekat denganku, dan engkau punya peranan di sisiku, yang mencegah kamu untuk menyatakan itu agamamu. Dinuka. Wattibaukal haq dan karena kamu mengikuti al-haq wa annal haqqa azaru indaka min kulli ahad dan kebenaran itu lebih kamu utamakan dari setiap orang walau habaitu ahadan walau habaita ahadan minan nasi la habaitani kalaulah engkau mau berbahasa basi dengan seorang dari kalangan manusia tentunya engkau akan berbahasa basi denganku ya Ya boleh-boleh saja, ya kan? Bisa saja demikian. Ya al mawar di dekat dengan Jalalud Daulah. Tapi dari sini kita mendapatkan faedah bahwa para ulama mereka tidaklah berfatwa dengan hawa. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang mereka harus mencarikan solusi untuk diri mereka, maka mereka tidak mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala Padahal Jalaluddaulah orang yang sangat dekat dengan Al-Mawardi. Ya, punya peranan, punya kedudukan. Dengan masalah Jalaluddaulah yang diberikan lakop Syahan Syah Malikul Muluk, beliau ingkari. Tetap beliau ingkari. Dan ternyata ini difahami oleh Jalaluddaulah. Waqad zada kazalika indi sohbatan wa mahabbatan wa lumakana. Karena tidak maunya kamu demikian, tidak setujunya kamu dengan pendapat mereka ketika mereka menggelarku dengan jalalu apa dengan malikul muluk bukan justru aku membencimu justru semakin menambah persahabatan denganmu kecintaan padamu dan tingginya kedudukanmu subhanallah innallaha yarfa'u bihadzal din aqwaman wa yad'u bihi akharin qala ibnu katsirin Berkata Ibnu Katsir, "Wallazi hamal al-qadhi al-mawardi ala dzalika al-man'u na'am, ala dzalika al-man'i huwa ittiba'u sunnah allati waradat biha al-ahadits as min ghairi Berkata Ibnu Katsir, yang membawa al-qadhi al-mawardi untuk mencegah diri menyetujui hal tersebut adalah mengikuti sunnah yang dengannya hadis-hadis yang sahih telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadis ini. Ya. Inna akhna asmin inda Allah yawmal qiyamah rajulun tasamma bimalikil amlak. اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك ملك الأملاك la malika illallah azza wa jal. Sangat keras kemurkan Allah terhadap siapa yang dibunuh oleh Nabi. Dan sangat besar kemurkan Allah terhadap seorang yang menamai dirinya Malikul Amlak. Tidak ada malik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Lalu beliau menukilkan perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. Qala Al-Qurtubi. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah. Wa hasilul hadithi anna man tasamma bihadhal ism intaha minal kibri ilal ghayati lati la tambagi li makhluk. Kesimpulan dari hadis bahwa barang siapa yang memberi nama dengannya dengan nama ini, maka dia akan sampai pada puncak sombongan yang tidak sepantasnya disandang oleh makhluk wa annahu qad ta'ata ma huwa khasun bil ilahil haq dan bahkan mungkin saja bisa berkelanjutan untuk menggelari dirinya dengan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lima thabata fil fitra annahu la malika li jami'il khalaiq illallah. Karena telah sahih bahkan secara fitrah tidak ada sang raja bagi seluruh makhluk kecuali Allah فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق maka tidak benar nama ini secara hakikah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak benar kecuali kepada Allah, maka mereka pun diberi hukuman kehinaan. Ya, dengan apa-apa yang tidak dihukumi dengannya makhluk. Karena dia ingin mengangkat dirinya, maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhna asmin. Nama yang paling rendah di sisi Allah. Nama yang paling hina. Dia ingin mengangkat ternyata dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Wal maliku man lahul mulk wal mal wal mulku amdah wal maliku akhas wal maliku amdah wal maliku akhas. Nah, al malik adalah yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Al malik lebih terpuji wal malik lebih khusus. Wa kilahuma wajibun lillahi taala. Kedua-duanya adalah milik Allah. Allah huwal malik, Allah huwal malik. Nah. Wa qala tibi berkata tibi qauluhu la malika illallah istinafun li bayani ta'lili tahrimi tasmiyah. Di sini permulaan penyebutan e, kalimat tersebut untuk menjelaskan sebab diharamkan yang beri nama itu. Fanafa jinsal malak bil kulliyah maka Allah menghilangkan pemilikan secara menyeluruh Li'annal malikal haqiqiyya laisa illahu. Karena yang memiliki yang menguasai secara utuh, secara hakikat tidak ada kecuali Allah. Wa malikiyatul ghair mustaraddatun ila malikil muluk. Sedangkan kepemilikan yang lain semuanya akan kembali kepada yang memiliki semuanya itu. Wa man tasamma bidzalika naza Allah subhanahu wa ta'ala fi ridai kibriyai. Barang siapa yang beri nama dirinya dengan nama tersebut, maka Allah na'am maka sungguh dia telah melepaskan dari Allah Subhanahu wa taala atau dia hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam selendang kesombongannya. Wastankafa ayyakuna abda dan dia menyombongkan diri untuk dinyatakan sebagai hamba Allah. Lianna wasfal malikiyati mukhtasun billahi azza wa jalla la yatajawazu. Karena sifat al-malik hakikatnya khusus dimiliki oleh Allah tidak kepada yang lainnya. Wamla mamlukiyatul bil abdi la tatajawazu. Sedangkan al-mamluk yang dimiliki itu adalah hamba. Tidak melewati, tidak akan menjadi malik. Ya, Malik tidak akan jadi mamluk, mamluk tidak akan menjadi malik. Malik itu hanya Allah, mamluk itu hanya milik makhluk. Faman ta'adda tawrahu al khizyu fid dunya wal 'ar wa fil akhiratil ilqa'u fin nar. Barang siapa yang melampaui batasannya, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia ya dan kerendahan di akhirah akan dilemparkan ke dalam neraka. Selesai dari perkataan Nabi. ومن العجائب التي لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه di antara suatu keajaiban yang tidak bisa dibayangkan kata beliau apa yang dinukilkan oleh Ibnu Baziza dari sebagian syekhnya anna Abul Atahiyah asyairul masyhur Abul Atahiyah syair masyhur ya zaman khalifah uh, Harun al-Rashid Abu Atahiya kana lahu ibnatan. Dia punya anak perempuan, sama ihdahuma Allah wa sama al-ukhra Ar-Rahman. Bayangkan. Dua anak perempuan, satunya dinamakan Allah, satunya dinamakan Ar-Rahman. Wa hadha min a'zamil qaba'ih. Ini dari kejelekan yang paling besar. Wa asyadul jara'im wal fada'ih. Dosa yang paling besar. Keburukan yang paling jahat Waqila innahu tabah. Dan ada pula yang mengatakan dan meriwayatkan bahwa Abu Atahiyah telah bertaubat dari memberi nama anaknya Allah dan rahman Dan sebagian dari para ulama juga mengikut sertakan istilah Malikul Amlak seperti Hakimul Hukam. Ya, yang mana ini tidaklah sepantasnya dinisbahkan kecuali pada Allah wa anta ahkamul hakimin Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Seseorang dinamakan Sayyidun Nas. Sayyidatul Kul. Atau Sayyidu Waladi Adam. Ini tidak pantas kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kain ikhwan fitina azakumullah. Yang menjelaskan bahwa walaupun di sana ada yang berusaha mentakwil bolehnya dengan alasan dinisbahkan kepada makhluk kerajaan tersebut akan tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara mutlak tidak boleh dinamakan seorang dengan Malikul Muluk walaupun yang dia maksud Malikul Mulukil ar. nah walaupun dia tidak maksudkan dinisbahkan pada Mulkullah namun di dalamnya kan terkandung sifatul kibir bagi seorang yang menyandang dengan gelar tersebut maka menjauhi ini lebih aula dan telah datang hadis yang sahih sebagaimana antum lihat pernyataan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu a'lamu bissawab ila hunafat afwan tafaddalu hafizakumullah